terakhir kita masih dalam pembahasan ayat yang ada di surat Al-An'am ayat yang ke-153. Ketika Syekh menyebutkan sabil Allahi wahidun Jalan Allah SWT itu satu Anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh Wa la tattabi'u subul Tetapi Allah SWT sebutkan di surat An-Nisa Dengan lafad jama' Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam Allah SWT akan berikan petunjuk dengan Al-Quran kepada orang yang mengikuti keriduannya menuju jalan-jalan keselamatan. Sementara di dalam ayat yang lain di surah Al-An'am ayat yang 153 menunjukkan jalan Allah itu satu. Dikarenakan subul syaitan mutaaddidah, mutafarriqah Jalan-jalan syaitan itu banyak beraneka ragam. Sehingga kata Syekh kaifa jam'u bainahuma? Bagaimana dalam menggabungkan dua ayat yang secara zahir berbeda? Maka perlu kita yakini bahwasanya tidak ada dan tidak mungkin di antara ayat-ayat tanaqub bertentangan bertolak belakang tidak mungkin. Yang itu untuk senantiasa kita yakini tidak ada dalam ayat-ayat Allah SWT at-tanaqudhu saling bertolak belakang atau saling bertentangan. Sehingga bagaimana sisi penggabungan di antara dua ayat tersebut? Yang satu menyatakan jalan Allah itu satu, jalan kebenaran satu, tetapi di ayat yang lain menerangkan bahwasanya di sana ada jalan-jalan keselamatan. Fayuqalu maka dikatakan inna sabilal haqqi wahidun. Bahwasanya jalan kebenaran itu memang satu. La yata'adda. Tidak berbilang. Tidak banyak. Tapi jalan kebenaran itu hanya satu. Lakinlah lahu furu'un akan ah, tetapi jalan-jalan kebenaran ini memiliki cabang-cabang yang banyak jalan kebenaran itu memiliki aneka ragam taat aneka ragam taqarrub seperti salatun wa zakatun وصوم وحج وجهاد وبر وصلة وما أشبه ذلك di atas jalan kebenaran itu di sana banyak cabang-cabangnya beraneka ragam ketaatan kepada Allah beraneka ragam taqarrub ila Allah seperti salat zakat puasa haji jihad berbakti kepada orang tua menyambung tali silaturahim dan yang selain dari hal itu yang serupa dengan hal itu dari taat wal qurubat yang ternilai taat dan ternilai sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hadhihi subulun, maka ini semua tentunya jalan-jalan Lakinnaha tetapi jalan-jalan yang banyak ini yaitu subulut ta'ah jalan-jalan ketaatan yang begitu banyak beraneka ragam sampai seorang sahabat datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam ya Rasulullah inna syara'il islam inna syara'il islam qad kathurat alayya wahai Rasulullah sesungguhnya syariat Islam itu sangat banyak menjadi beban atas diriku. Karena banyaknya. Fababun natamassaku bihil jami' tunjukkan kepada saya satu jalan yang dengannya saya akan mampu melakukan semuanya menunjukkan banyaknya dari jalan-jalan ketaatan beraneka ragamnya. Jalan-jalan ketaatan yang akan menyampaikan suara kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat itu semua ada sabilil haqqi di atas jalan kebenaran yang satu. Sehingga ini semua tentunya jalan-jalan. Lakinnaha tetapi jalan-jalan ini tajtami'u kulluha fi sabirin wahidin tergabung semuanya, terkumpul semuanya dalam satu jalan yaitu sabilul haqqi jalan kebenaran. Cabang-cabang yang banyak tadi dari cabang-cabang ketaatan semuanya berkumpul di atas jalan yang satu sabilul haqq. Wa dan juga kata Syekh rahimahullah taala fama yumkin an tutlaqa subulu wa yuradu biha al-islam tidak mungkin dimungkinkan dengan umum antutlah subul dimaksudkan jalan-jalan tersebut secara umum wa yuradu biha Islam sementara diinginkan dengannya Islam Tidak mungkin disebutkan subul secara mutlak, secara umum, sementara yang diinginkan dari Islam itu tidak mungkin. Jalan-jalan yang banyak itu Islam. Sehingga karena tidak mungkinnya jalan-jalan yang banyak ini dimaukan dengan makna Islam menunjukkan bahwasanya jalan-jalan yang banyak ini adalah furur cabang ya. cabang dari sabilul haqqi jalan kebenaran Ikhwatullah. Karena apa? Diinginkan dengannya mana Islam. Sementara Islam ini la ta'ala ya ta'addad. Tidak beraneka ragam, jalan satu. Tetapi ternyata cabang-cabang di bawahnya perkara-perkara yang ada padanya banyak. banyak. Sampai Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan dan riwayat wa situna syu'batan menunjukkan banyak cabangnya dari ketaatan tersebut ya, jadi tidak mungkin disebutkan secara mutlak subur dimaukan dengannya makna Islam tetapi kalau subur tersebut dimaukan dengan makna Islam artinya furu cabang dari cabang-cabang ketaatan. Kemudian kata Syekh inna matudafu subul salam hanya saja dia dofahkan subul kepada assalam jalan-jalan kepada keselamatan Jika idza kanat kulluha muaddiyatun ila al-islam atau fa idza kanat kulluha muaddiyatan ila salam fa hiya al-islam Kenapa diidhafahkan subul kepada salam? Tiada lain. tidak kanat kulluha kalau seandainya nyata semuanya dari cabang-cabang ketaatan tadi muaddiyatan ila salam mengantarkan kepada keselamatan fahiyal Islam maka jalan-jalan itu atau cabang-cabang itu adalah Islam kalau semuanya mengantarkan ke keselamatan dari cabang-cabang yang banyak, maka itu semua adalah Islam. Itu syaratnya. Subulas salam. Di syaratnya harus mengantarkan jalan-jalan itu kepada keselamatan. Ya. Oleh karenanya apa? Hanya satu yang mengantarkan kepada keselamatan. yang bercabang dengan cara ketaatan yang banyak. Adapun jalan-jalan yang lain tidak ada jaminan ya kepada keselamatan. Jalan-jalan yang lain tidak ada jaminan kepada keselamatan. Justru Allah sudah sebutkan wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Jalan-jalan yang lain ternyata jalan-jalan yang membuat perpecahan, yang bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak ada jaminan selain jalan hak ya, menyampaikan kepada keselamatan itu intinya kok. jadi seluruh jalan atau perkara cabang yang akan mengantarkan ke keselamatan maka itu adalah Islam wa qaluhu azza wa jalla masih ada pembahasan wa man da'a ilaihi hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang dia menyeru pada Al-Qur'an, maka dia akan diberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Ya, keagungan dan kebesaran yang ada pada Al-Qur'an. Firman Allah Azza wa Jalla wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nuri bi'iznihi Allah SWT mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan minat dulumat ilan nur kepada cahaya biiznihi dengan izin Allah azza wajalla di sini pun kata ulama menunjukkan prosesnya sabilul haqqi wahidun la yata'addad jangan kebenaran itu tidak berbilang ya. Allah SWT sebutkan Zulumat dengan lafaz jama' Kegelapan Kesesatan Itu banyak Tetapi nur wahid Cahaya itu satu Tidak dijamakan ilal anwar Kepada cahaya-cahaya Tetapi kepada cahaya Menunjukkan dari berbagai macam kegelapan Dari berbagai macam ketergelinciran Dari berbagai macam kesesatan Menuju cahaya satu jalan kebenaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT keluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan menuju cahaya. Cahaya di sini al-hisiyatu amil ma'nawiyatu. Apakah cahaya hissiyah atau cahaya ma'nawiyah? Cahaya yang bisa dilihat ya seperti lampu atau cahaya maknawi ya, yang tidak bisa dilihat ya. hissi artinya yura maknawi eh, syai'ul ladzi la yura perkara yang tidak bisa dilihat ya, ketika Allah mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan menuju cahaya cahayanya ini hisi atau maknawi terlihat atau tidak qala kata syekh cahayanya yaitu al yang cahaya ma'nawiyah ya, cahaya yang tidak bisa terlihat dengan kasat mata ya, tidak terlihat dengan kasat mata nanti pun ada memang ya. ada sebagian orang yang Allah SWT berikan cahaya secara hisi terlihat dengan kasat mata ya. tapi bukan imam-imam syiah ya. Kalau imam-imam Syiah, kalau imam Syiah sengaja ya muka mereka dibikin bercahaya dengan apa? Dipasang lampu dari bawahnya supaya lampu tersebut mantul kemudian ke kaca mantul ke wajahnya seolah-olah bersinar wajahnya itu rekayasa tetapi dari para imam benar-benar di antara mereka ada yang betul-betul bercahaya seperti yang diakui oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika duduk di hadapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau nyatakan maksudnya beliau benar-benar nyata melihat dari wajah Syekhul Islam itu cahaya cahaya bukan cahaya yang tidak bisa dilihat tapi bisa dilihat dengan mata benar-benar nyata itu ada dari sebagian para imam yang Allah berikan cahaya secara hisi Dan secara maknawi tentunya iya. belum ya. mu'minin tapi Allah berikan padanya cahaya. Lianna al-Qur'ana hidayatuhu ma'nawiyatun. Oh, hidayatahu ma'nawiyatun. Dikarenakan Al-Qur'an merupakan hidayahnya secara maknawi. Al-Quran adalah sebagai hidayahnya, petunjuknya, cahayanya. Tapi ingat, secara maknawi yang dibihi manasya yang Allah SWT akan berikan petunjuk cahaya kepada orang yang Allah kehendaki oh mangkana mayitan fa'ahyainahu وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها Apakah sama orang yang mati Lantas kami hidupkan kata Allah Terus kami berikan kepadanya cahaya Yang dengan cahaya tersebut dia berjalan di tengah-tengah manusia Seperti orang yang berada di dalam kegelapan Tentunya berbeda maka cahaya di sini tentunya cahaya bimbingan ilmu, bimbingan Al-Quran yang ada padanya. Ketika seseorang tidak mengenal iman, tidak mengenal Islam, lantas Allah SWT hidupkan yaitu bil ilmi, bil Quran. Sampai-sampai kan sebagian mereka menyanyikan yang menedangkan hmm. Al-Quran cahaya Cahaya ingat maknawi. Iya. Secara maknawi karena Al-Qur'an yahya bihil qulub akan membuat hidup hati-hati. Itu khatrita Diibaratkan seperti yang mati Allah hidupkan dengan Al-Quran Allah berikan cahaya padanya Sehingga dia mampu berjalan di tengah-tengah manusia terkendali dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhrijuhu minadh-dhulumati Allah SWT keluarkan mereka dengan Al-Quran dari berbagai macam kegelapan Dulumatil jahri Baik itu dari kegelapan-kegelapan kebodohan Wa dulumatil qasdi Atau kegelapan-kegelapan tujuan Niatan ya, kebodohannya menjadi gelap. Ya, kalau orang jahil, apa yang dihadapi itu gelap. Tidak mampu dipikir dengan panjang, dengan jernih. Kenapa? Karena kejahilannya gelap. Ya, tidak mampu tadi melihat dengan wawasan yang panjang, yang luas. Tuli jahilihi, karena jahilnya. Sehingga asal berucap, asal berbuat, karena gelap dengan kebodohannya. Tidak ada cahaya yang meneranginya. Bagaimana dia harus berucap, bagaimana dia harus berbuat. Tidak terpikir dan tidak terlintas untuk dia berbuat dan bersikap. Itu al-jahil. Sehingga Allah SWT keluarkan dari kegelapan kebodohan sehingga memiliki wawasan ilmu pandangan ilmu, kejernihan dalam memahami dan ketepatan dalam bersikap. Wa dhulumatil qasd demikian pula Allah SWT keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan tujuan qasd nawaya niatan-niatan tujuan-tujuan yang buruk yang jelek yang tercela Allah keluarkan kepada nuril ilmi wa nuril ikhlas kepada cahaya ilmu yang tadinya jahil dan kepada cahaya ikhlas yang tadinya jelek tujuan dan niat niatan itu semua bila Quran dengan Al-Quran ya. yang membekas dalam dadanya dulumatil jahri alla yakuna indal insani ilmu yang dimasukkan kegelapan kebodohan yaitu ketidakadaannya pada seseorang ilmu tidak ada pada seseorang ilmu sehingga dia bergelimang dalam kegelapan kebodohan asal hembat tadi orang bodoh tidak asal hembat asal ucap asal berbuat tanpa pikir panjang iya. tanpa mengkhawatirkan awal awakibu kesudahannya seperti awal yang penting terluangkan, iya. yang penting terlampiaskan itu orang yang jahil Allah yakuna 'indal insan ilmun soal piring pecah semua pokoknya ya, nanti bisa beli lagi atau yang lainnya itu tanpa berpikir dengan panjang dan juga wadhurumatil qasdi atau wadhurumatil qasdi apa yang masuk dengan kegelapan tujuan Dia punya ilmu walakin la yuridul haqqo. Tetapi dia tidak menginginkan kebenaran. Ya, menunjukkan tujuannya, niatannya jelek. Punya ilmu, tahu, ya, faham. Yang seperti itu jelek. Yang seperti itu dilarang. Yang seperti itu diperingatkan. Yang seperti itu harus dijauhi. Tetapi nawaya wal maqasid sayyi'ah fasidah niatannya dan tujuannya jelek busuk rusak jadi berlima di atas kegelapan tujuan tujuannya Idan sehingga dengan demikian kata Syekh an-nuru nurul ilmi wa nurul amali Cahaya itu ada dua Cahaya ilmu dan cahaya dalam beramalan Cahaya amalan وقوله dan firman Allah Azza wa Jalla yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi idnihi qad yaqulu qailun terkadang ada seseorang yang berkata dari ayat tadi Kaifa qala yahdi? Bagaimana dalam ayat ini Allah mengatakan yahdi bihi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhu min adh-dhulumati ila nuri bi'idnihi. Sementara Allah SWT mengatakan bi'idnihi. Bagaimana hal ini bisa? Kok Allah SWT mengatakan Allah akan memberikan petunjuk pada orang yang mengikuti keridoannya, pada keselamatan dan mengeluarkan mereka dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Tapi kenapa Allah SWT ikuti di akhirnya biiznihi dengan izinnya? Katanya akan memberikan petunjuk. Tetapi kenapa dengan izinnya? Itu kalau ada orang yang mengatakan seperti itu. Ya Allah Ta'ala jawabannya karena Allah Swt. wa eh, kelanjutannya di anna Allah taala la yahdi illa ba'da ayyurid dikarenakan Allah SWT tidaklah memberikan petunjuk melainkan setelah Allah SWT menghendakinya Fayuqal maka dikatakan dijawab syubhat seperti tadi kerancuan keraguan dalam memahami ayat ini Ya, kenapa Allah SWT memberikan petunjuk disertai dengan izinnya? Padahal kata mereka Allah memberikan petunjuk itu setelah Allah SWT menginginkan tentunya. Ya, kalau menginginkan ya pasti diberikan petunjuk. Tapi kenapa di sini diiringi dengan izinnya? Maka jawabannya kata Syi'inna kaulahu dan Sesungguhnya firman Allah SWT biiznihi dengan izinnya muta'alliqun biqaulihi Hal itu berkaitan dengan Firmannya manit manittaba'a. Ya, berkaitan dengan manit manittaba'a. yakni manit ridwanahu bi'idznihi. Ya, Allah SWT akan berikan petunjuk kepada siapa? manit Manittaba'a ridwanahu bi'idznihi. Kepada orang yang mau mengikuti keridhaan Allah SWT dengan izinnya. Karena tidak semua diizinkan Allah SWT mengikuti keriduannya Jalla wa ala. Ya. Tidak semua makhluknya manusia mengikuti keriduan Allah SWT. Alam naj'al lahu aynain wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain. Ya. Sudah ditunjukkan kepada manusia dua jalan. Ya. Jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Sehingga tidak diizinkan Semuanya masuk pada satu jalan saja. Ya. Allah SWT berikan kepada mereka dua jalan ini dan masing-masingnya akan menempuh salah satu dari dua jalan ini. Sebagian ada yang menempuh jalan petunjuk, sebagian ada yang menempuh jalan kesesatan. Di annal insana la yastaqillu bi amalihi wala yata'allamu illa biiznillah dikarenakan manusia la yastaqillu bi'amalihi tidak bersendirian dalam amalannya manusia tidak bersendirian tidak merdeka untuk menciptakan amalannya sendiri untuk berbuat sesuatu tidak itu semua Allah SWT yang menciptakannya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ta Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat ya. sehingga manusia la yastaqil tidak bersendirian untuk melakukan ini itu dan yang lain semuanya di bawah kehendak dan kendali Allah Subhanahu wa taala siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang tidak wala yata'allamu illa biiznillah dan tidaklah pula seseorang dia belajar dia mempelajari ilmu Allah, ilmu syariat illa biiznillah melainkan dengan izin Allah SWT pula sehingga yang tidak mendapatkan izin lah ya Taala, dia tidak belajar dia tidak mengilmui dia tidak mempelajari itu semua menunjukkan biiznillah dengan izin Allah SWT itu ikhwatillah sehingga Allah SWT kaitkan di sini biiznihi dengan izinnya wa qawluhu wa yahdihim ila siratin mustaqim hadhihi min babi aqbil min bab min ini semua termasuk dari bab atfis sifat mengatafkan sifat kepada mausuf yang sifatinya li'anna qawlahu karena firman Allah SWT yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subul salam huwa ma'na qawlihi itu adalah makna firman Allah SWT yahdihim wa yahdihim ila siratim mustaqim huwa huwa itu itu juga ya. yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam itu semakna dengan Akhir ayat wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Sehingga wa yahdihim ila siratim mustaqim adalah atfis sifat, mengatafkan sifat. Illa perbedaannya melainkan antufassara al-hidayatu al-ula ditafsirkan hidayah yang pertama hidayah yang pertama yaitu di awal ayat yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam hidayah yang pertama ini ditafsirkan oleh para ulama maknanya adalah bihidayati taufiqi dengan hidayah taufiq hidayah taufik maknanya ya. kemudahan dalam menjalankan syariat Allah hidayah taufik Wasaniyatu sedangkan hidayah yang kedua ditafsirkan bihidayati dalalati dengan hidayah dalalah menunjukkan membimbing menerangkan kepada jalan yang lurus. Menunjukkan, membimbing, menerangkan ini yang yang lurus, ini yang benar, ini yang harus kamu tempuh, ini yang harus kamu jalankan. Ya. Itu yang kedua. Ya. Hidayah adalah sebagai bentuk menunjukkan, menerangkan, membimbingkan, mengajarkan kepada jalan yang lurus yang pertama tadi yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu adalah kemudahan dalam menjalankannya. Walihada oleh karenanya uddiyat atau uddiyat tsaniyatu bi ila dimutaadikan hidayah yang kedua dengan ila wa uddiyatul ula sedangkan hidayah yang pertama dimutaaddikan binafsiha langsung dengan sendirinya yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam langsung yahdi bihillahu man itu mutaaddi dengan sendirinya tanpa ada perantara sedangkan yang kedua wa yahdihim ila dengan mutaaddi ila siratin mustaqim tapi yang pertama yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Ya. Tanpa ada perantara dari huruf jar. Ya. Sehingga yang kedua maknanya menunjukkan yang pertama yang, yang pertama maknanya kemudahan dalam menjalankan. Dalam ayat yang lain sama seperti itu. Ya. Dalam ayat-ayat yang lain, ketika hidayah dimasukkan dengan hidayah ad-dalalah wal bayan wal irsyad. Ya. Hidayah tersebut diinginkan hidayah untuk menunjukkan, membimbing. Ya. Maka dimutaaddikan dengan ilah. wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Ya. Tapi kalau hidayah taufik langsung tanpa dengan bantuan huruf jam. Wa annaka la tahdi man ahbabta. La tahdi man أحببت طبعا بنتون حروف جر ونقول ما kita katakan الشيخ المعنى maknanya dari ayat di atas يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويهديهم الى صراط مستقيم ويهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم المعنى أن من اهتدى بالإسلام زاده الله تعالى علما Barang siapa ihtada bil Islam yang dia mengambil petunjuk dengan Islam menjadikan petunjuk dengan Islam zadahullahu taala ilman Allah SWT akan tambahkan padanya ilmu gitu. ketika dia jadikan Islam sebagai petunjuknya maka Allah akan tambahkan padanya ilmu kama fi qoulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah SWT di surat Muhammad ayat yang ke-17 walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum keutamaan yang berlipat ganda. Waladzina ihtadaw dan orang-orang yang mereka mengambil petunjuk zadahum huda. Allah tambahkan petunjuknya. Ya. Bagi orang-orang yang mau mengambil petunjuk dengan Al-Qur'an, dengan Islam, maka Allah tambahkan petunjuknya bahkan wa atahum taqwahum Allah berikan kepada mereka ketakwaannya Waqala ta'ala eh, Syekhul Islam membawakan ayat yang lain dalam poin yang beliau sebutkan manidda'a ilaihi hudiya ila siratin mustaqim Barang siapa yang dia menyeru kepada Al-Quran Maka dia akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus Barang siapa yang dia menjadikan petunjuk dengan Al-Quran Maka dia akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus Di antara dalilnya kata Syekhul Islam Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nuri rabbihim ila siratil azizil hamid Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard Ini siapa yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuknya Maka Allah akan tunjukkan pada jalan yang lurus Alif Lam Ra Kitabun anzalnahu Kitab anzalnahu yang kami turunkan kepadanya yang kami turunkan kitab tersebut ilaika kepada engkau wahai Muhammad itu khrijan nasa minadz dzulumati ilan nur untuk mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan menuju cahaya bi idzni rabbihim dengan izin dengan izin Rabb mereka ila siratil azizil hamid menuju jalannya Allah SWT Aziz Al-Hamid Allah Zat yang padanya yang miliknya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ini antara ayat yang diambil oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an adalah hudan sebagai petunjuk. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah hadza kal awwal taqriban Ayat ini pun sama seperti ayat yang pertama kurang lebihnya. Sama seperti ayat An-Nisa eh, seperti ayat Al-Maidah afwan. Dari tadi An-Nisa terus. Sama seperti di ayat Al-Maidah. Ja'akum min Allahi nur wa kitabun mubin yahdi bihi lahu man ittaba ridwanahu subul salam. Al-Maidah ayat yang 15 sampai 16. Maka kata Syekh kurang lebih takriban ya. seperti ayat yang pertama tadi seperti ayat di Al-Maidah 15 sampai 16 penjabarannya ya. lakin fihi faidatun akan tetapi pada ayat ini ada faidah wahia yaitu sihhatu idafati syai'i ila sababihil ma'lumi dalam ayat ini ada faedah benarnya menyandarkan sesuatu kepada sebabnya yang telah diketahui. Dibenarkan menyandarkan sesuatu kepada sebabnya yang telah diketahui. Yang ma'lum bukan kepada sebab yang majhul yang tidak diketahui. Tapi apa sebabnya diketahui, maka boleh disandarkan kepada sebab yang sudah diketahui yang sudah ma'lum dimengerti difahami dikaulihi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya yakni anta Allah sudah sebutkan dalam ayat kitabun anzalnahu ilaika kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kitab tersebut ilaika kepada engkau litukhrijan nas agar dengan yang kau mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan. Di sini disandarkan sebabnya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, disandarkan kepada Nabi, sesuatu kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara hakikatnya adalah Allah SWT. Ya, itu kerja agar engkau mengeluarkan manusia, eh anta ma'annal mukhriji wa ma'annal mukhrija yang sebenarnya yang yang mengeluarkan itu hakikatan sebenarnya adalah huwa Allah Allah azza wajalla. Ya. Ma'annal mukhrija hakikatan huwa Allah. Yang sebenarnya yang mengeluarkan secara hakikat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya kan? Yang mengeluarkan manusia dari kegelapan siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi di sini disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW karena ma'lum telah diketahui yang mengeluarkan secara hakikat Allah SWT itu boleh menyandarkan sesuatu kepada yang lain ketika sebabnya ini telah diketahui. Sehingga di sini dalam ayat disandarkan mengeluarkan itu kepada Nabi karena sudah diketahui sebenarnya yang mengeluarkannya itu adalah Allah. Difahami? Ya? Itu namanya idhafatu syai'i ila sababihil ma'lum. Menyandarkan sesuatu kepada sebabnya yang telah diketahui. Dalam ayat seolah-olah kita pahami litukhrijan nas, engkau yang mengeluarkan manusia, agar engkau mengeluarkan manusia. Tetapi ternyata hakikatnya yang mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya huwallah yaitu Allah azza wajalla oleh Olihada oleh karenanya karena yang mengeluarkan secara hakikat yang mengeluarkan sebenarnya manusia dari kegelapan menuju cahaya adalah Allah qayyadahu biqaulihi Allah SWT menguatkan dengan firman-Nya biizni rabbihim dengan izin Rob mereka. Iya. Antum fahami? كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم Artinya, kendati pun engkau berupaya keras, berupaya sekuat tenaga untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari berbagai macam kesesatan, dari berbagai macam kebodohan, kerancuan, syubhat, ya, kalau kata saudara mah tersirikna berang penting apa Indonesia ini Indonesia -nya apa seperti Nabi Nuh Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai Ya Allah saya mengajak mereka siang malam Siang malam Beliau mengajak kaumnya Tapi tidaklah didapati dari kaumnya Melainkan apa semuanya lari ya. Padahal kurang apa Beliau dalam mengajak kaumnya Itu merupakan upaya keras Upaya yang luar biasa Baik. Maka demikian pula di sini, kalau seandainya ada seseorang yang berupaya sekuat tenaga untuk mengeluarkan ayahnya, mengeluarkan ibunya, mengeluarkan saudaranya, ya, dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari kebodohan dan bermacam perkara-perkara yang menyimpang dia tempuh jalan ini, jalan itu. Ya, dia berikan audio, dia berikan buku, dia berikan apa saja yang akan membuat saudaranya atau orang dekatnya bisa mengerti dengan kesalahannya Tetapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terwujud. Ya. Oleh karenanya di sini Allah SWT ya, memberikan ketentuan biidni rabbihim. Ketentuannya itu dengan izin Rabb mereka menunjukkan karena hakikatnya yang mengeluarkan itu adalah Allah kita sebagai sebab. Hatta la yudhannu hatta la yudhannu anna sababa mustaqillun supaya tidak dikira tidak dianggap sebabnya itu tersendiri. Ya, jangan sampai seseorang mengira sebabnya itu tersendiri kita bukan. Tetapi Allah SWT. فإضافة الشيء إلى سبب معلوم أمر جائز ولا أحد ينكره sehingga menyadarkan sesuatu pada sebab yang telah diketahui, pada sebab yang telah difahami. Itu perkara yang boleh dan tidak diingkari oleh seorang pun. Kalau catatannya ingat, ya, disandarkan sesuatu tersebut pada sebab yang maklum, sudah diketahui, sudah difahami bersama maka itu sudah boleh dan tidak diingkari bal qad ja'at bihi sunnatu bahkan telah datang terhadap kaidah ini sunnah wajah bihi al-Qur'an dan datang dengannya Al-Qur'an menerangkan tentang kaidah ini yaitu akan bolehnya menyandarkan sesuatu kepada suatu sebab yang ma'lum. Jika kana sababu ma'luman dengan catatan kalau sebabnya itu maklum diketahui difahami imma bisyar'i diketahuinya boleh jadi dengan syar'i dengan syariat wa imma bil hissi bil hissi wal waqi'i dan boleh jadi diketahui dengan hissi wal waqi' dengan panca indera ataupun waqi kenyataan realita yang ada Walakin hada sababa tapi sebab ini idza taqadda kalau engkau meyakini annahu yahsulu bihi syai'u bahwasanya terjadi suatu perkara tersebut fayajibu an ta'lama ya. sebab ini kalau engkau yakini annahu yahsulu bihi syai'u bahwasanya sesuatu itu tercapai terjadi fayajibu an ta'lama maka wajib engkau mengetahui anna hadha sababa bahwa sebab ini laisa mu'athiran bi nafsihi bukan berarti terjadi dengan sendirinya ya. jadi kalau engkau meyakini sesuatu itu terjadi maka wajib engkau mengetahui sebab itu terjadinya bukan dengan sendirinya ya. seperti di sini kalau seandainya terjadi manusia keluar dari berbagai macam kegelapan menjadi cahaya, kan ini apa terjadi dia. Maka wajib untuk mengetahui sebab ini terjadinya bukan dengan sendirinya. Laisa mu'athiran binafsihi. Ya. Bukan terjadi dengan sendirinya, bukan tercapai dengan sendirinya. Bal biiznillahilladzi ja'alahu sababan. Akan tetapi itu semua dengan izin Allah SWT Ya Allah jadikan hal itu sebagai sebab saja ya. Hal itu Allah jadikan sebagai sebab saja Walihada qala huna Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala katakan di sini bi biizni rabbihim dengan izin Rabb mereka. Itu khatfillah yang perlu antum atau kita semua cermati ya. kalau seandainya engkau yakini masing-masing kita meyakini ya terjadinya sesuatu karena sebab itu jangan kau yakini sebab itu sendiri secara langsung yang membuat terjadinya tidak ya. tetapi tentunya dengan izin Allah SWT adapun hal itu Allah jadikan sebagai sebab saja tetapi terjadinya ingat bukan dengan sendirinya tetapi dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam bisawab